Taib kalimat ini barakallahu fikum diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mithlaha Tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah melainkan mereka akan meninggalkan sunnah yang semisal itu. Namun hadis ini barakallahu fikum di sanatnya ada rawi yang bernama Abu Bakar ibnu Abi Maryam Ba'if. Di sanatnya ada rawi yang bernama Abu Bakar ibnu Abi Maryam Ba'if. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Namun lafat ini barakallahu fikum ma'ruf dan masyhur di kalangan salaf. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala beliau mengatakan akhbarana Abul Mughirah Qala haddathana al-Auza'i an Hasan. Qala katanya Hasan Ibnu Atiyah Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah kata Hasan tidaklah suatu kaum itu melakukan suatu tindakan bid'ah Melainkan Allah akan mencabut dari sunnah mereka yang semisal bid'ah itu. Kemudian Allah tidak akan mengembalikan sunnah itu kepada mereka sampai hari kiamat. Wahada isnatun sahih. Kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam Aunul Bari hadza isnadun sahih ila Hasan ibni Athiyah Al-Auza'i imamun jalil wa Abul Mughirah wa Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Himsi wa Abu Mughirah wa Abdul Quddus Ibnul Hajjaj Al-Himsi wa huwa thiqah. Ini isnad yang sahih sampai kepada Hasan ibn Atiyah. Al-Auza'i yang meriwayatkan dari Hasan, imam yang jalil yang mulia yang ma'ruf. Sementara Abul Mughirah, gurunya Ad-Darimi adalah Abdul Quddus al Hajjaj Al-Himsi wa huwa thiqah. Taib. Juga Alimamul Lalikai. Alimamul lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah meriwayatkan ucapan di atas dari alimam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Naam, sehingga lafad ini barakallahu fikum sekali lagi Lafad yang ma'ruf yang sangat masyhur dari kalangan salaf. Tidaklah ada suatu kaum yang melakukan tindakan bid'ah melainkan Allah akan mencabut dari sunnah mereka yang semisal bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Wa hadzal kalam fihi amrani. Ucapan ini mengandung dua perkara. Ucapan ini mengandung dua perkara. Yang pertama ialah siapa saja mani al bid'ah, siapa saja yang melakukan perbuatan bid'ah maka dia terjatuh pada dua larangan. Yang pertama, al-amrani Yang pertama ialah ibtida'ul bid'ah. Ibtida'ul bid'ah, dia melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Itu sudah dilarang. Al-amru Perkara yang kedua ialah tarakas sunnah dia berarti meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Fa ihdatsul bid'ah Fa ihdatsul bid'ah mulazimun litarkis sunan maka melakukan tindakan-tindakan kebid'ahan itu konsekuensinya berarti dia meninggalkan sunnah. Barakallahu fikum. Tayyib ya kawan. Pernyataan yang semacam ini khonafitina fillah azakumullah yang disebutkan oleh Al Imam Al-Barbahari wal Imam Hasan ibn Atiyah wal Auza'i ini ucapan yang sesuai dengan dalil di antara dalil yang menunjukkan hal ini ialah Ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian dan jangan mengikuti yang selainnya sebagai wali-wali. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ketujuh halaman 173 dan setelahnya ketika membawakan ayat di atas beliau mengatakan Beliau mengatakan fa'amara bittiba'i ma anzal wa naha amma yudaddu dhalik wa huwa tiba'u awliya min dunih faman lam yattabi' ahadahuma ittaba'al akhar Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dan melarang kita dari segala sesuatu yang bertentangan dengannya yaitu mengikuti wali-wali selain Allah maka kata beliau maka barang siapa yang tidak mengikuti salah satunya maka berarti dia mengikuti yang lain artinya kalau dia tidak mengikuti wahyu dari Allah maka dia pasti akan mengikuti wali-wali selain Allah kalau dia mengikuti wali-wali selain Allah, berarti dia tidak akan mungkin mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dari wahyu-wahyu tadi. Ada wabih. Ayat yang kedua. Disebutkan di dalam surat Toha Ayat yang ke-123 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma al ayat Allah mengatakan maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti Allah mengatakan setelah itu Waman araba an zikri dan barang siapa yang berpaling dari zikir penyebutanku yakni Al-Qur'an di antara penafsirannya maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit ma'isyatan dhanka dan kelak di hari kiamat nanti kami akan kiring dia kepada mahsyar dalam keadaan buta sampai akhir ayat Sampai akhir ayat. Antum perhatikan ya, ikhwan. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mengikuti petunjuknya. Menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang ittiba'ul huda. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Lalu Allah mengatakan setelah itu, menjelaskan kepada kita ancaman orang-orang yang berpaling dari petunjuk tadi. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, maka dia akan mendapatkan eh, mendapatkan kehidupan yang sempit dan nanti dia melukia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wow, bah. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan mendapatkan ancaman-ancaman tadi. Tidak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Tetapi ingat, barang siapa yang meninggalkan petunjuk tadi, barang siapa yang berpaling dari petunjuk-petunjuk tadi, maka dia mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Sehingga mesti kalau ada orang yang eh, kalau ada orang yang mengikuti petunjuk, maka dia akan jauh dari penyimpangan-penyimpangan dan obalalah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengikuti kesesatan, mengikuti penyimpangan-penyimpangan, maka dia akan jauh dari petunjuk tadi. Ini semuanya menguatkan apa yang disampaikan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kalau ada suatu kaum yang membuat suatu bid'ah, melaksanakan suatu bid'ah, maka pasti Allah akan angkat sunnah yang semisal itu. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, maka akan mati bid'ah-bid'ah yang semisal sunnah tersebut. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Juga ikhwan ya fillah azakumullah secara wakil secara wakil barakallahu fikum secara kenyataan juga demikian seseorang yang terjatuh di dalam perkara bid'ah maka dia akan meninggalkan sunnah yang semisal. Contoh, seseorang yang terjatuh pada tingkat tindakan doa, doa mintunilah. Dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Berdoa kepada kuburan-kuburan, berdoa kepada berhala-berhala, berdoa kepada selain Allah. Itu konsekuensinya apa ya, kawan? Kalau dia berdoa kepada selain Allah, otomatis dia tidak akan mungkin berdoa kepada Allah. Seseorang yang sholat Di dalam sholatnya dia menambahi berbagai macam ritual-ritual bid'ah Otomatis dia meninggalkan sholat sesuai dengan sunnah Paham tuh? Seseorang yang misalkan bertawasul bertawasul dengan wasilah-wasilah yang terlarang bertawasul dengan kedudukan seseorang, bertawasul dengan kuburan, bertawasul dengan pohon keramat dan semisalnya dalam beribadah, dalam berdoa kepada Allah. Orang yang berbuat demikian otomatis berarti dia meninggalkan tawasul tawasul yang syar'i. kan? Paham ya? Ini semua dalam uh, aspek kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berpakaian dengan pakaian-pakaian yang melanggar agama. Pakaian dengan jeans ketat. Ya, otomatis dia meninggalkan pakaian-pakaian yang sesuai dengan sunnah. Paham ya, kawan? kalau ada seseorang yang melakukan tindakan bid'ah, berarti dia telah meninggalkan sunnah yang semisal itu. Seseorang yang terjatuh di dalam perkara kemaksiatan, juga berarti meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang semisal itu. Itu dalam semua hal. Ada orang yang cukur jenggot. Hukumnya apa ya, kawan? Punya haram. Terjatuh dalam perkara-perkara kemaksiatan. Otomatis dia telah meninggalkan perintah memanjangkan jenggot. Wah, kata. Paham itu? Nah, ya, ini semuanya adalah kaidah umum yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Cuman di sini yang perlu tekankan adalah terkait dengan masalah bid'ah. Seseorang yang melaksanakan suatu perkara bid'ah berarti dia telah meninggalkan sunnah yang semisal itu. Yang semisal itu barakallahu fikum. Baik antum tulis pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hadha muhim di Majmu'ul Fatawa juz yang ketujuh halaman 173 Beliau mengatakan wahakadha wahakadha la tajidu ahadan ترك بعض السنة وهكذا لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة wala tajidu sahiba bid'atin wala tajidu sahiba bid'atin illa taraka syai'an minas sunnah Beliau mengatakan begitulah ya kawan. Wahakata demikianlah Tidaklah kamu mendapati seseorang pun yang meninggalkan sebagian sunnah yang wajib dibenarkan dan diamalkan, melainkan dia akan terjatuh dalam sebuah bid'ah. Dan tidaklah engkau mendapati seseorang pelaku bid'ah, melainkan dia meninggalkan sesuatu dari perkara sunnah. Harakallahu fikum. Wa ini semuanya jelas khonafitina azakumullah. Ini menunjukkan khonafitina azakumullah bahaya bid'ah dan bahaya menyelisihi sunnah. Dari dua sisi yang disebutkan tadi. Di satu sisi dia terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan tadi yang diancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada. Di sisi yang lain dia meninggalkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang diperintahkan untuk dikerjakan. Allahul musta'an. Oleh karena itulah kita harus bersemangat barakallahu fikum untuk menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, menyebarkan sunnah dengan harapan supaya berbagai macam bid'ah-bid'ah tadi mati Teredam sirna dengan sunnah-sunnah yang dihidupkan, yang diamalkan. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari menyatakan fahdharil muhdatsati minal umur. Oleh karena itu hendaklah kamu waspada. Waspadailah perkara-perkara baru dari perkara-perkara agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab semua perkara yang muhdatsah, perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan semua perkara yang bid'ah adalah sesat. Wa dalalatu wa ahluha finnar. Dan kesesatan dan pelakunya tempatnya ada di neraka. Barakallahu fikum. Ini telah lewat penyebutannya barakallahu fi. Intinya di sini al-muallif rahimahullah beliau mengulang-ulang selalu tahdzir minal bid'ati wa ahliha. Mengulang-ulang selalu peringatan peringatan dari bid'ah bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Ini menunjukkan betapa ngerinya khatar khatarul bid'ah wa khataru ahli bid'ah ngerinya atau bahayanya bid'ah-bid'ah dan bahayanya pelaku-pelaku bid'ah. Barakallahu fikum. Antum bisa melihat dalam kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Syatibi rahimahullah beliau membuat pembahasan khusus tentang khatarul bid'ah. Mara bahaya yang ditimbulkan oleh bid'ah-bid'ah yang ada. Naam. Wallahu taala alamu bisawab. Hada wabah Lanjut apa sudah? Sudah kan? Sudah. Sudah. Sudah. Sudah kan? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah pada poin yang berikutnya akan kita kaji pada perjumpaan berikutnya. Insya Allah hari Senin akan kita kaji. Insya Allah utama. Masih pada pembahasan bid'ah juga ya. Wahdar sigar al-muhdathati al umur fa inna sigar al bid'ahi ta'udu hatta tasira kibara. Hati-hati waspadai Bid'ah-bid'ah yang kecil-kecil yang dianggap remeh. Sebab perkara bid'ah yang kecil-kecil yang dianggap remeh itu akan kembali menjadi besar. Ini pembahasan tentang masalah bidayatul inhiraf wa nihayatul. permulaan penyimpangan dan ujung penyimpangannya nanti. Mudah-mudahan saya tidak lupa akan kita bawakan insyaallah taala beberapa bukti-bukti dalam sejarah Islam sebuah kebid'ahan yang dulunya kecil, dulunya remeh, tapi kemudian berubah menjadi bid'ah yang sangat besar, yang sangat mengerikan, yang mengancam akidah umat, prinsipnya umat. Ini ditulis khusus kitabnya oleh Syekhna Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Warah Kitab Bidayatul Inhiraf Wa Nihayatul itu intinya membahas masalah tadi. Dibawakan sama beliau beberapa contoh dalam sejarah Islam bid'ah yang dulunya kecil ternyata berubah menjadi perkara yang besar. Salah satunya nanti akan disebutkan insyaallah bid'atul khawarij. Bid'atul khawarij insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadhalu